Sehingga di kesempatan pagi hari yang baik dan berbahagia ini kita bersama-sama berada di majlis ilmu bukan untuk sesuatu yang sia-sia insya Allah tetapi di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah mengkaji ayat-ayatnya mempelajari sunnah dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Siapapun di antara kita berharap agar dari waktu ke waktu investasi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ridha darinya. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan kepada siapapun di antara umatnya yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajarannya hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Siapapun di antara manusia Apakah dia adalah seorang laki-laki ataupun perempuan? Apakah dia masih sendiri atau mungkin sudah berumah tangga? Apakah dia adalah seorang muslim ataupun seorang non-muslim? Maka yang diharapkan pada hidupnya adalah bahagia. Dia ingin bahagia. Pagi, siang, sore, malam berbagai aktivitas dilakukannya agar ia merasakan bahagia. Dia berharap bahwa kata-kata bahagia itu tidak hanya sekedar ada di bibirnya, tetapi betul-betul dia rasakan di sepanjang hidupnya bersama orang-orang yang ia kasihi, bersama orang-orang yang ia cintai. Begitu pula dengan kita, siapapun yang hadir di sini, Bapak dan Ibu sekalian, kita semua berharap ingin bahagia. Kalaulah kita itu tersenyum, maka kita berharap bahwa senyum itu betul-betul menghadirkan rasa bahagia. Sebahagian orang mengatakan bahwa bahagia itu adalah ketika ia mendapatkan kedudukan yang tinggi pada sebuah perusahaan misalnya. Bagi orang yang lain, bahagia itu artinya memiliki harta yang berlimpah. Bagi orang yang lain lagi, bahagia itu artinya segala bentuk usaha politik yang ia lakukan bisa sampai kepada titik yang ia harapkan dan begitu seterusnya. Masing-masing berharap bahagia namun masing-masing pula memiliki arti kebahagiaan yang berbeda-beda. Ikhwah dan akhwat sekalian. Sebelum lebih lanjut kita akan berbicara tentang hakikat kebahagiaan yang didambakan oleh setiap orang. Maka Terlebih dahulu hendaknya kita mengingat kembali Menyegarkan ingatan kita bersama Keberadaan kita di zaman seperti saat ini Ada beberapa hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kita menghadapi hidup ini. Sebuah hadis yang secara sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa مؤمنا ويصبح كافرا يبيع بأرض من الدنيا يبيع دينه بأرض من الدنيا. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Badiru bil a'mali fitanan Bersegeralah kalian untuk beramal Sebelum datang kepada kalian fitnah yang bertubi-tubi. Fitnah demi fitnah. Kekacauan demi kekacauan. Kepelikan demi kepelikan. Ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu. Bersegeralah kalian untuk beramal Tentu saja amal yang dimaksud di sini yang akan menghadirkan kebahagiaannya di akhirat. Fitanan sebelum tiba fitnah yang datang bertubi-tubi. Seperti apa datangnya yang bertubi-tubi itu? Kaqita'il lailil mudhlim. Seperti potongan-potongan malam. Semakin malam semakin kelam semakin gelap dan gulita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lanjut menggambarkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di masa semakin banyak bertumpuk dan bertubinya fitnah itu, di pagi hari seseorang masih menjadi mukmin, namun di sore hari ia telah menjadi kafir. Wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran atau di sore hari ia masih dalam kondisi beriman, di keesokan harinya ia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunia ia jual agamanya untuk secuil dari kenikmatan dunia. Bapak dan Ibu sekalian, hadis semacam ini Hendaknya ibarat rem atau kendaraan itu memiliki rem. Ketika kita memiliki sebuah obsesi untuk bahagia dan satu orang dengan orang yang lain berbeda sudut pandang menilai sebuah kebahagiaan, maka hendaklah kemudian direm dengan hal-hal lain yang bisa meluruskan obsesi bahagianya. Di antara rem-rem tersebut adalah hadis-hadis semacam ini yang seyogianya membuat seorang hamba menjadi berenung dan merenung. Bahagia seperti apa yang ingin saya dapat? Kalaulah dia adalah seorang kepala keluarga, maka dia akan mencoba merangkul istrinya, mengajak anak-anaknya, segenap anggota keluarganya. Ayo kita menuju ke sana. Kemana? Bahagia. Bahagia yang seperti apa? Bahagia yang dikawal dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah bahagia yang kita cari adalah bahagia berupa materi, Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita bukan untuk memperhatikan materi, tetapi untuk memperhatikan kualitas amal. Sebelum si, siapapun di antara kita mendapatkan masa dia hidup, ada seorang hamba yang pagi menjadi mukmin namun sore menjadi kafir. Sore dia masih mukmin, keesokan harinya dia telah kafir. Begitu cepat perubahan terjadi. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Ia jual agamanya untuk sekedar mendapatkan kenikmatan yang kecil dan sedikit di antara kenikmatan-kenikmatan dunia. Ada hadis yang lain Sebelum kita lebih lanjut bicara tentang bahagia seperti apa yang akan kita gapai Agar kita ketika melaju kencang ingin mencapai bahagia itu ada rem Yang membantu kita untuk terkawal Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah wafat. Datanglah kepemimpinan Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Dan hadirin sekalian tahu bagaimana kepemimpinan Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Kejahatan, kezaliman, bahkan kebengisan dan sosok Al-Hajjaj ibnu Yusuf dengan tangan dinginnya sanggup dan tega untuk membunuh sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang bengis. Kepemimpinan yang lalim. Maka para tabi'in saat itu yang masih hidup mereka mencoba untuk mencari pegangan Sikap apa yang seyogianya mereka pegang ketika menghadapi zaman seperti yang mereka hadapi saat itu di bawah kepemimpinan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Mereka datang menemui Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang saat itu masih hidup. Dan sebagaimana antum ketahui bahwa Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu adalah salah seorang di antara sahabat Nabi yang pernah didoakan keberkahan usianya sehingga beliau berusia panjang. Di, di bawah kepemimpinan Al-Hajjaj ibn Yusuf, Anas ibnu Malik saat itu masih hidup. Maka sebahagian tabi'in datang kepada Anas. Wahai Anas, kami memohon petunjukmu mengeluhkan kepemimpinan Al-Hajjaj ibn Yusuf. Dan lihat generasi emas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kehidupan ini. Anas bertutur menyampaikan sebuah hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, "Isbiru." Bersabarlah kalian menghadapi pemimpin yang demikian. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ Sesungguhnya tidaklah kalian hidup di sebuah masa Tidaklah sebuah zaman datang menjemput kalian Menemui kalian Ada di masa kalian illa walladhi ba'dahu syarrum minhu kecuali zaman seterusnya zaman selanjutnya lebih buruk dari zaman tersebut artinya kalau seseorang itu berada di sebuah zaman maka zaman selanjutnya lebih buruk dari zaman itu datang zaman berikutnya maka yang berikutnya itu lebih buruk dari zaman ini Begitu datang lagi zaman berikutnya ia lebih buruk dari zaman sebelumnya dan terus seperti itu. Hatta talqau rabbakum itu akan terus terjadi sehingga kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Hal ini aku dengar langsung dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan oleh siapa? Bapak dan Ibu sekalian? Oleh Anas Ibnu Malik. Siapa beliau? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa beliau menyampaikan ini? Kepada para tabi'in. Sahabat menyampaikan kepada para tabi'in dan mereka adalah dua dari tiga generasi terbaik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu terus berlalu dan sekarang kita berada di abad 15 Hijriah. Berapa jarak waktu antara kita dengan mereka? Tidakkah mencoba kita untuk merenung? Berarti dari masa ke masa, dari masa ke masa dan begitu seterusnya. Dia lebih buruk dari masa sebelumnya. Kalaulah kita merasakan bahwa masa yang kita hadapi saat ini adalah masa yang luar biasa dahsyatnya, ketahuilah bahwa masa bagi anak keturunan kita jauh lebih berat. Sehingga kalaulah masing-masing dari kita berusaha, berpikir, mengkonsep pada dirinya untuk mencapai arti sebuah bahagia. Bahagia seperti apa? Akankah kita berbahagia hanya sekedar dengan limpahan nikmat dunia namun hati gersang, jiwa kering, hidupnya hampa. Dari waktu ke waktu ia mendapatkan kedahsyatan yang ada di zaman tersebut. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi bersabda, "La taqumus saah." Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbadul ilmu sehingga ilmu itu dicabut. Kata-kata dicabut ilmu dalam hadis ini dijelaskan di dalam hadis yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'il fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dengan merenggutnya dari dada-dada manusia, tidak. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama' Coba kita ingat-ingat Kalaulah kita pernah mendengar beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Rahmatullahi alaih Kalaulah kita mendengar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahmatullahi alaih Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Dan para ulama yang lainnya satu demi satu mereka berulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di zaman ini Untuk menyebut seorang alim Tidak mudah bagi kita Bahkan seseorang yang kita lihat dia sangat banyak keilmuannya kita sampaikan kepada yang terhormat al-alim maka mungkin dia akan marah saya bukan alim lastu illa talibul ilm tidaklah saya kecuali hanya seorang penuntut ilmu saja terus satu demi satu para ulama diwafatkan Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hatta idza lam yubqi aliman sehingga suatu hari nanti Pada saat sudah tidak ada lagi seorang alim pun di dunia ini Ittakhadhan nasu ru'usan juhala Manusia mulai menjadikan tokoh-tokoh panutan mereka Adalah orang-orang yang bodoh Panutan-panutan mereka Orang yang dangkal ilmunya Lantas apa yang terjadi? Fasuilu mereka ditanya karena mereka ditokohkan. Karena mereka menjadi panutan, maka mereka ditanya. Mereka diam tidak menjawab, mereka akan menjawab. Fa'aftau berfatwa. Namun apa isi fatwanya? Fatwanya disampaikan di gairi ilmin tanpa ilmu. Apa akibat yang terjadi? Fadallu wa adallu mereka tersesat dan mereka menyesatkan banyak orang. Hadirin sekalian. Di satu sisi kita berpikir bahagia. Apapun yang menjadi obsesi bahagia itu. Tetapi dari satu sisi yang lain, maka akan tertepiskan obsesi-obsesi bahagia berupa nikmat dunia dengan hadis-hadis yang baru saja tadi kita dengarkan. Kalaulah obsesi kita adalah dunia, maka itu akan habis. Seiring dengan semakin hebat dan dahsyatnya kondisi dunia ini. Maka kalau kita ingin mencapai sebuah bahagia, kita ingin memetik buah manis yang membahagiakan jiwa dan hidup kita bersama orang-orang yang kita cintai, luruskan terlebih dahulu apa makna bahagia? Karena kalaulah bahagia itu adalah mendapatkan segenap kemudahan, segenap gemerlap dan kilau dunia, maka dunia adalah sesuatu yang menipu. Dunia hanyalah sementara. Dunia hanya bersifat sesaat Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 20 dan 21 menggambarkan tentang kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya" Ketahuilah Siapa yang menyatakan ini? Allah Adakah kita ragu akan firman Allah? Tidak Allah perintahkan kepada kita Ketahuilah I'lamu Berilmulah Ketahuilah Annama Sesungguhnya Al-hayatud dunya Kehidupan dunia itu La'ib Permainan Yang suatu saat akan usai Tidak abadi walahun sia-sia bukan sesuatu yang bermanfaat bukan sesuatu <clears throat> yang kekal <clears throat> wazina sifat yang ketiga yang Allah sebutkan tentang hidup dunia ini perhiasan kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan main-main kelalaian, kesia-siaan, dan perhiasan. Watafakhurum bainakum Saling berbangga di antara kalian Yang keempat Watakathuru fil amwali wal aulad Dan sikap saling memperbanyak Memperbanyak apa? Al-amwal, harta. Wal aulad dan anak. Inilah lima sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kehidupan dunia. Sebelum lebih lanjut bicara tentang bahagia, ah. Kalaulah bahagia yang kita maksud Kalaulah bahagia yang telah kita tancapkan sebagai obsesi hidup ini adalah dunia, maka dunia itu memiliki lima sifat. Di sebuah kesempatan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan masuk menuju sebuah pasar. Wa ashabuhu kanafatahu. Para sahabat beliau berada mengiringi beliau di sisi kanan dan di sisi kiri. Bisa dibayangkan. Kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seonggok bangkai seekor kambing kecil. Kambing kecil sudah mati. Telinganya putus, rusak. Ada aib pada telinga kambing tersebut. Diambillah bagian telinga itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham?" Siapa yang mau beli bangkai kambing ini seharga satu dirham saja? Satu dirham. Maka kata para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ma nuhibbu anna lahu bi wa ma nasna'u bih." Rasulullah, kami enggan untuk membeli dengan harga berapapun. Apa yang akan kami buat dengan bangkai kambing ini? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang sebuah pertanyaan yang sedikit berbeda. Kata beliau, "Ayyukum an ayyukum yuhibbu annahu lahu. Atau barangkali ada yang mau ngambil gratis, tidak usah bayar satu dirham, hadiah. Kalau tadi dihargai satu dirham, sekarang nggak usah bayar apa-apa, ambil saja. Maka kata para sahabatnya, Ya Rasulullah, Wallahi law kana hayyan kana aiban, liannahu asak. Fakaifa wa huwa mayit? Rasul, seandainya kambing ini masih hidup, dia itu hina karena dia cacat. Telinganya rusak. Apalagi kalau dia ini sudah mati, sudah jadi bangkai. Konotasi ungkapan para sahabat seakan-akan jelas mereka menghinakan bangkai kambing ini. Buat apa? Sudah bangkai cacat pula. Kalau hidup saja dia tidak terlalu berharga karena cacatnya, apalagi dia sudah mati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesahajaan mengatakan, "Fawallahi demi Allah Ladunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Dunia ini benar-benar lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai kambing ini di hadapan kalian. Kalau kambing yang seperti ini kondisinya hina, maka Rasulullah kemudian bersumpah, demi Allah, dunia ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai kambing ini di hadapan kalian semua. Maka yang ingin menggapai bahagia Kalaulah obsesi bahagianya adalah dunia, inilah kondisi dunia yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya tadi di dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Ini prinsip Hadirin sekalian Ini mindset berpikir Siapapun ingin bahagia Tapi apa bentuk bahagia yang diinginkan Bagaimana cara meraihnya Kalaulah bahagia itu hanya terukur dengan materi-materi dunia Maka inilah dunia Yang Allah sebutkan la'ib permainan lahun kesia-siaan Zinatun sekedar perhiasan. Usang yang rusak, hancur, sirna. Watafakhurum bainakum hanya sekedar berbangga-bangga diri di hadapan satu sama lain. Watakathurum fil amwali wal aulad dan sekedar memperbanyak tumpukan harta membanggakan anak keturunan Al-Imam al Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menyatakan hakadzal hayatud dunya inilah hakikat kehidupan dunia takunu awalan syabah di fase awalnya dia segar dia masih muda dia masih menarik dia masih energik. Thumma taktahil. Kemudian ia mulai layu. Thumma takunu ajuzan syauha. Kemudian lambat laun dia menjadi sepuh, tua dan sudah ringkih. Wal insanu kadzalik. Itu sifatnya dunia, demikian pula dengan manusia. Ada yang kekuatannya di usia 40 tahun seperti kekuat kekuatannya di usia 15 hingga 20 tahun. Rata-rata manusia itu seperti naik gunung. Sudah berada di puncak, apa dia akan membangun istananya di sana? Dia akan membawa serta anak istrinya di sana? Tidak. Dia akan turun. Karena tidak di situ kehidupan manusia berada. Demikianlah kehidupan dunia. Kata Imam Ibnu Katsir, seperti inilah kehidupan dunia yang berawal segar, kuat. Kemudian lambat laun menjadi lemah, menjadi ringkih, kemudian berakhir dengan kesirnaan. Maka demikianlah seorang manusia fi awwali umrihi وعن فوانه شبابه غضا طريا لين الأعطاء itulah manusia di awal dia merasa gagah dia merasa kuat dia merasa bisa dia merasa hebat bahiyal manzar dia merasa tertak menarik dia itu kalau dilihat orang lain menarik menawan thumma innahu yashra'u fil kuhulah namun kemudian ia akan beranjak lambat laun menjadi rentah. Nah, silahkan yang ingin menancapkan obsesi meraih bahagia, tetapi bahagianya adalah dunia, inilah sifat dunia. Demikianlah kondisi kehidupan dunia. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Min dha'fin dari lemak. Manusia tercipta dari sesuatu yang lemah, sesuatu yang bahkan hina min ma'in mahin dari air yang hina dari sesuatu yang sangat ringkih mudah gugur thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah kemudian dari yang lemah itu lambat laun dia akan menjadi kuat kokoh tegar tegap thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah namun setelah kuat kokoh, tegap, dia akan kembali melemah dan akan menjadi rapuh. Yakhluqu ma Dialah Allah yang menciptakan apapun yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha menguasai. Bapak dan Ibu sekalian, Jika ayat 20 dalam surat Al-Hadid tadi menyebutkan berapa berapa sifat tentang dunia? Lima sifat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat seterusnya, ayat 21. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah menuju ampunan Allah menuju surga Allah arduha ka'ardis samai wal ardi luasnya seperti luasnya langit dan bumi agak mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 133 Ayat 21 surat Al-Hadid ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang hakikat kehidupan akhirat. Kalau tidak surga, ya neraka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita setelah menyebutkan lima sifat dunia, Allah mengajak kita untuk bergegas bukan menuju dunia, tetapi menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada para rasulnya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang agung. Belum lagi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang dunia. Inna dunia hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Kenapa disebut manis dan hijau? Karena pasti menarik. Para ulama tafsir menyebutkan warna hijau memiliki daya pikat yang tidak dimiliki oleh warna-warna yang lain. Dunia itu hulwah, manis. Apanya dunia yang gak enak? Semuanya enak. Tapi kita lihat di balik yang enak-enak itu, adakah yang bersifat abadi? Suatu saat akan hilang, suatu saat akan sirna. Tidak jauh-jauh, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian. Tidakkah kalian mencermatinya dengan baik? Istri kita 10 tahun yang lalu cantik. Sangat menarik. Sangat menawan kulitnya, paras wajahnya, bentuk tubuhnya, semua yang ada pada dia menarik. Kapan? 10 tahun yang lalu lewat. Sampai 20 tahun yang lalu Kemudian kita lihat istri kita lagi Masih secantik, segres yang dulu Tidak Begitu pula seorang istri melihat suaminya Suaminya dulu gagah Tegap Luar biasa menawan Lima tahun berlalu Sepuluh tahun berlalu Dua puluh tahun berlalu Tiga puluh tahun berlalu Oh suamiku tidak seperti sebelumnya Inilah dunia Maka kalau ingin menggapai kebahagiaan dunia Silahkan Tapi ingat Jangan jadikan kebahagiaan dunia tertancap obsesi menjadi sebuah kebahagiaan. Bahagia di dunia itu bukan dengan mendapatkan dunia, tetapi bahagia di dunia adalah kebahagiaan yang menjadi awal kebahagiaan akhirat, yaitu dengan berkiblat kepada obsesi akhirat. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan siapa sih akikatnya orang yang bahagia itu. Di dalam surat Hud Surat Hud Ayat 105 hingga 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni faminhum syaqiyyu wa sa'id Nanti akan tiba suatu hari di mana tidak ada satu jiwa pun yang bicara, tidak ada seorang pun yang bicara kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Berarti kapan itu? Hari kiamat. Kemudian Allah menyatakan faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara manusia ada yang sengsara, celaka, binasa, namun di antara mereka ada pula yang bahagia. Oh, berarti ada konsep bahagia dalam Al-Qur'an. Catat dengan baik surat Hud ayat 105. Allah melanjutkan, فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق Adapun orang-orang yang sengsara saat itu maka tempat mereka di dalam neraka dan di dalam neraka terdapat teriakan-teriakan. Kenapa berteriak? Teriakan-teriakan tanda tidak kuat dengan siksaan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalamnya. Ada rintihan, ada teriakan. Bagi mereka yang sengsara di akhirat itulah tempat mereka. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk Orang yang akan berada di neraka itu kekal di dalamnya sepanjang langit dan bumi tegak. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbmu maha melakukan apapun yang ia kehendaki. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang bahagia. Ini konsep bahagia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang berbahagia, fa fil jannah, maka tempat mereka ada di surga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu. Mereka akan kekal di dalam surga sepanjang langit dan bumi tegak illa ma rabbuk kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Artinya, orang yang bahagia mereka adalah orang yang semasa di dunia begitu giat untuk mendapatkan akhirat. Sementara orang yang celaka adalah orang yang tidak memperhatikan hal tersebut. Rangkaian ayat dalam surat Hud ayat 105 hingga 108 menjadi lebih mudah untuk kita pahami ketika kita mencoba mencermati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat mulia Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda, Man kanatil akhiratu hammah Ja'alallahu ghinahu fi qalbi Barang siapa yang obsesinya adalah akhirat Tujuan prioritasnya adalah akhirat Ja'alallahu ghinahu fi qalbih Allah jadikan kekayaan itu senantiasa hadir di dalam kalbunya. Wajama'ulah wajama'alahu syamlah dan Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun baginya apa yang ia butuhkan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah dan dunia datang menghampirinya dalam kondisi hina dia tidak membutuhkannya subhanallah ini orang yang bahagia Pak orang yang bahagia itu dia bukan orang yang obsesi pagi, siang, sore, malamnya adalah dunia Orang yang bahagia itu adalah orang yang obsesi pagi, siang, sore, malam adalah akhirat dan dengan menjadikan akhirat sebagai obsesinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan itu hadir di dalam kalbunya. Ada di dalam jiwanya. Bukan ada pada materi yang ia miliki pada hidupnya. Rumah megah, mobil mewah, hartanya berlimpah. Tapi gersang hatinya, ia justru mencoba untuk mencari kebahagiaan. Setiap weekend ia berusaha berpikir, kemana nih ya sekarang? Kemana saya sekarang ini? Saya bersama keluarga, saya ingin mencoba mencari sesuatu yang membahagiakan saya. Loh, bukankah Anda pagi siang sore malam cari sesuatu yang Anda sekarang miliki? Maka konsep bahagia seorang mukmin sejati tidak sama dengan konsep bahagia orang yang menjadikan obsesinya adalah dunia. Menikmati dunia itu tidak salah. Boleh nggak saya berekreasi ke sebuah taman misalnya? Boleh. Tapi bukan obsesi akhirnya. Bukan tujuan prioritasnya dia hanya sekedar sesuatu yang merupakan bumbu hidupnya. Bumbu saja. Tambahan saja, pelengkap saja, bukan obsesinya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man kanatid dunya hammah." Namun, barang siapa yang dunia adalah obsesinya, cita-citanya, angan-angannya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah akan jadikan kefakiran ada di pelupuk matanya. Siapa yang menyampaikan hal ini, ikhwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang lebih benar. Tidak ada yang lebih lurus tidak ada yang lebih indah petunjuknya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesinya maka Allah akan jadikan kefakiran ada di pelupuk matanya. Setiap kali ia membuka kedua matanya, ia akan melihat bahwa dirinya fakir. Saya harus mencari lagi, saya harus mencari lagi, saya harus menggali lagi, saya harus mengumpulkan lagi. Diperbudak dengan obsesinya itu sendiri. Wa عَلَيْهِ alaihi syamlah. Dan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai beraikan urusannya. Kacau. Ribet urusannya tidak mudah walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddiralah dan tidak akan hadir kepadanya nikmat dunia kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan baginya. Masya Allah. Berbeda sekali antara seseorang yang menjadikan dunia sebagai obsesi dengan orang yang menjadikan akhirat sebagai obsesi. Kalau dunia itu sudah datang, namun kita mengatakan enggak saya enggak butuh, saya enggak mau, saya tidak sudi, saya tidak suka. Dengan yang ada sekarang ini cukup. Dengan yang sekarang Allah berikan saya menikmati. Saya merasa bahagia. Maka orang yang semacam itu adalah orang yang telah mencapai tahap-tahap menuju kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kondisi orang-orang kafir. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat 12. Surat Muhammad ayat 12. وَالَّذِينَ kafaru yatamatta'un wa yakulun kama takulul an'am wan naru mathwal lahum orang-orang yang kafir mereka merasakan kenikmatan mereka makan dan minum seperti makan dan minumnya binatang ternak Ini perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan untuk kita Agar jangan sampai kita menjadi seperti hanya orang kafir Yang bersenang-senang Yang mencari makan minum enak Dan itu mereka akan jalani Dan itu akan mereka rasakan Kalaulah itu obsesi mereka Kalaulah itu standar bahagia bagi mereka maka kemudian firman Allah melak menyatakan Wannaru mathwallahu. Neraka itu tempat kembali bagi mereka. Mereka tak ubahnya seperti hewan, ternak yang keinginannya tidak lebih dari hanya sekedar makan, minum dan kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu ayuhal ikhwah Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami akan percepat, kami akan penuhi apa yang ia inginkan Bagi siapapun yang kami kehendaki ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Kemudian nanti nasibnya di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن lain halnya dengan seseorang yang menginginkan kebahagiaan sejati di akhirat dan ia berusaha penuh untuk menggapainya dalam kondisi beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah yang setiap bagian dari usaha yang mereka lakukan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. kepada siapapun yang belum menikah atau yang baru membuka lembaran pernikahan atau yang sudah memiliki anak atau yang sudah cukup lanjut dari fase pernikahan ini silahkan tanyakan pada diri masing-masing ingin bahagia ya jawabannya adalah sesuatu yang merupakan keniscayaan tetapi kemudian yang patut dijawab berikutnya adalah apa itu bahagia? Bagaimana cara mendapatkannya? Seorang mukmin ingin menggapai bahagianya sebagaimana kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ada beberapa hal yang pantas untuk kita lalui untuk menggapai kebahagiaan hakiki. Katakan pada diri saya, katakan pada diri sendiri, saya ingin mencapai bahagia. Saya ingin merasakan bahagia yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar bahagia kalau kaya raya, Kalau seseorang itu dipilih, diberikan dua pilihan Pak Karena kondisi Bapak yang seperti sekarang ini Bapak masih menjadi seorang kontraktor Habis kontrakan dua tahun tinggal bersama istri di rumah ini Harus mencari kontrakan berikutnya Ketika habis kontrakan tersebut Kontraktor memilih menjadi kontraktor. Tetapi obsesi kita adalah akhirat. Bahagia kita rasakan meskipun makan sederhana, kehidupan sederhana. Tapi hidup kita indah dengan pengabdian diri kepada Allah bisa merealisasikan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin Atau pilihan yang kedua Memiliki segala sesuatu di antara kekayaan harta benda Tapi hatinya gersang Biasanya orang akan berkata Ada pilihan ketiga nggak? Apa pilihan ketiganya? Ada nggak kaya raya di dunia tapi bahagia di akhirat? Boleh. Tapi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kekayaan itu bukan kekayaan harta, kekayaan di dalam jiwa. ليس ghina ليس الغنى بكثرة Kekayaan sejati itu bukan dengan tumpukan harta benda, walakinnal ghina ghina nafs. Tapi orang yang kaya itu, kekayaan sejati itu kekayaan yang ada di dalam jiwa. Maka kalau pilihannya dua, jangan tanya pilihan ketiga. Berarti nggak boleh Ustaz? Boleh. Hanya saja kita bercermin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau di dalam doanya meminta harta yang banyak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Warizqan kafiran kathiran atau tayyiban. Ada riwayat yang menyebutkan rizqan kafiran? Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kebahagiaan itu adalah pada saat seseorang memiliki istri yang salihah, rumah yang layak, banyak kamarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menggambarkan kebahagiaan dunia. Benar, tapi Rasulullah mengajak kita bukan untuk terlena dengannya. Berarti boleh Ustaz, boleh. Karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ akhirah وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Berharaplah semua yang Allah karuniakan kepada kita, apa yang diharapkan? الدَّارَ daral Bapak dan Ibu sekalian kembali kepada hadith-hadith yang di awal tadi diingatkan. Hidup kita ini sebentar dan kita pantas untuk sangat waspada mawas diri terhadap kondisi kehidupan dunia yang semakin waktu berlalu semakin dahsyat ujian fitnahnya. Maka kalau kita ingin mendapat kebahagiaan yang sejati, raihlah kebahagiaan sebagaimana yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kebahagiaan itu ada pada harta niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan kita untuk meminta harta yang banyak. Kalaulah kebahagiaan itu ada pada ilmu yang sekedar ilmu saja, niscaya Allah, eh, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa ilman nafi'ah. Seandainya kebahagiaan itu hanya pada sekedar aktivitas rutinitas saja, Niscaya Rasulullah tidak berdoa wa amalan mutaqabbala. Yang Rasulullah minta di setiap pagi hari beliau adalah ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah. Rizki yang baik, banyak menjadi baik, sedikit menjadi baik. Banyak yang baik itu yang seperti apa? seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki, tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Jadi iri itu boleh hanya pada dua hal. Apa itu? Rajulun atahu Allahu ilman fa'amila bihi. Seseorang yang berilmu namun ia menjalankan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Jadi banyak mengikuti pengajian bagus. Konsekuensinya adalah sedikit, sedikit, perlahan tapi pasti diamalkan. Yang kedua adalah seseorang yang dibelikan limpahan harta namun ia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingin iri, irilah pada dua orang ini. Orang yang berilmu namun mengamalkan ilmunya, orang yang kaya namun menghabiskan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikumpulkan supaya saya tenang pada saat saya mati nanti. Anak saya yang A ada sebidang tanah dan satu unit rumah. Anak yang B punya apartemen dan sebuah ruko. Anak yang C punya kebun, punya sebuah perusahaan. Pagi, siang, sore, malam bejibaku ingin mendapatkan sesuatu yang dia pikir ini adalah segalanya. Tidak. Maka kemudian para ulama menjelaskan bagaimana caranya agar saya bisa sampai kepada kata bahagia yang bisa dirasakan. Yang pertama, agar kita bisa mencapai bahagia, menggapai bahagia. Yang pertama adalah dengan bertauhid kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertauhid kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dengan keduanya akan terlahir iman dan amal yang saleh. Sebuah ayat yang sering kita dengar dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Dan makna liya'budun mereka beribadah kepadaku adalah liwahidun agar mereka bertauhid kepadaku. Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi saat menguraikan tafsir ayat ini, beliau menyatakan, "Ai ma khalaqtu ahla saadati min ahli al-fariqain illa liwahidun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang yang bahagia dari bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bahagia di dunia dengan kebahagiaan yang hakiki Dia itu adalah orang yang pasti bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Orang yang bertauhid Dia pasti akan mencapai bahagianya Tapi orang yang sengsara dia tidak perhatian terhadap akidahnya. Dia acuh terhadap tauhidnya. Apakah tauhidnya baik ataukah buruk? Apakah tauhidnya itu ditempa dengan benar ataukah tidak? Dia tidak memperhatikan itu. Berbeda dengan orang-orang yang berbahagia. Maka orang yang berbahagia dengan kebahagiaan yang sejati mereka akan memperhatikan tauhid. Tauhid pada dirinya, Tauhid pada istrinya, tauhid pada suaminya, tauhid pada anak-anaknya, tauhid di rumahnya, tauhid di tempat aktivitasnya, tauhid di lingkungannya dan begitu begitu seterusnya. Tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97 Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah menyatakan barang siapa yang beramal saleh baik ia laki-laki ataupun perempuan maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang thayyibah kehidupan yang baik ini janji Pak Janji dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Iman dan amal saleh Bertauhid kepada Allah Mengikuti tuntunan Rasulullah Akan membuahkan iman dan amal saleh Karenanya persaksian syahadat itu mencakup dua hal. Asyhadu an la ilaha illallah ini tauhid wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah inilah ittiba'. Karena keduanya lah yang akan melahirkan iman dan amal yang saleh. Dan hamba yang beriman serta beramal saleh Allah akan janjikan bagi mereka hayatan thayyibah Kehidupan yang enak, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang baik. Bukan cekcok antara suami istri. Bukan perbedaan sudut pandang dalam mengarungi ke kehidupan rumah tangga. Bukan bersih tegang bagaimana memberikan tarbiyah yang terbaik kepada anak. Karena masing-masing dari keduanya berjuang berupaya maksimal menciptakan tauhid pada dirinya, menciptakan sikap ittiba' mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah kunci kebahagiaan. Kunci kehidupan yang thayyibah. Di dunia wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dan nanti di akhirat kelak kata Allah kami akan penuhi bagi mereka balasan yang terbaik disebabkan amalan mereka dahulu di dunia. Berarti enak di kehidupan dunia, enak di kehidupan akhirat. Ya berarti tinggal milih. Saya ingin enaknya di dunia saja, sengsara di akhirat. Atau enak dunia dan enak akhirat. Oh enak dunia, enak akhirat. Ada jalannya. Saya kalau mau pergi ke Sumatera, ke Pekanbaru, ke Riau, ke Padang. Maka tiket yang saya beli bukan tiket jurusan Surabaya. Begitu pula sebaliknya. Saya ingin pergi ke Timor Leste. Ke Papua misalnya. Saya tidak beli tiket ke Aceh. Kalau saya ingin mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan jalannya. Iman dan amal yang saleh dan itu berbuah dari apa? Dari tauhidullah, dari ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala menceritakan tentang syekhnya Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menyatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah jadi Ibnu Qayyim menukilkan ungkapan syekhnya gurunya Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata sesungguhnya di dunia ini ada surga dan barang siapa yang belum memasuki surga dunia, dia tidak akan pernah bisa masuk surga di akhirat. Kemudian beliau menjelaskan, "Mada yasna'u a'da'i bi?" Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Dan para hadirin tahu bagaimana perjalanan sejarah hidup Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang dipenjara bertahun-tahun lamanya justru karena beliau sedang memperjuangkan kebenaran tapi para musuhnya semakin menggelengkan kepala takjub kepada Ibnu Taimiyah. Kenapa? Dimasukkan ke dalam penjara, justru performanya semakin menunjukkan dia orang yang bahagia. Karenanya Ibnu Taimiyah berkata, "Madza yasna'u a'da'i bi?" Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Inna jannati wa bustani fi sadri Surgaku Taman hidupku Ada pada jantungku Ada di dadaku Ada pada jiwaku Inilah yang kemudian tadi Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Innamal ghina ghinan nafs Kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan yang ada pada jiwa bukan pada materi dunia. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan lagi, "Inna in ruhtu fahiya ma'i la tufariquni." Aku pergi kemanapun, jiwaku ada bersamaku, tidak berpisah dariku. Inna habsi khalwah. Sesungguhnya memenjarakanku, kata Ibnu Taimiyah. Maka ini adalah khalwah, saat-saat di mana aku bisa menyendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di penjara menjadi sesuatu yang sangat tidak bermasalah bagi beliau. Pada saat beliau memperjuangkan kebenaran, pada saat beliau mengamalkan kebenaran. Karena dunia bukan ukuran bahagia bagi beliau. Wa qatli syahada dan seandainya pun aku terbunuh maka terbunuh memperjuangkan kebenaran semoga itu adalah sebuah syahadat mati syahid resah di penjara tidak resah dibunuh tidak wa ikhraji min baladi siyahatun diusirnya aku dari negeriku sendiri maka aku anggap ini sebagai sebuah perjalanan yang membuat aku semakin banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau buziltu mil'a hadhihi al-qal'ati dhahaban ma 'adila 'indi syukra hadhihi ni'mah. Seandainya diberikan ganti untukku berupa tumpukan emas di sebuah istana, maka itu tidak bisa menggantikan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, buat beliau standar bahagia, standar senang, jiwa itu lapang bukan hanya pada dunia. Tumpukan dunia dalam sebuah istana itu tidak bisa membayarkan syukur yang dapat dilakukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan beliau ada pada hatinya. Yauma la yanfa'u malu la banun illa man atallaha biqalbin salim. Itulah yang akan menyelamatkan seorang hamba di akhirat kelak, yaitu pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan. Sekarang anaknya jadi apa? Jenderal, atau bahkan anaknya jadi apa? Presiden. Hartanya berapa banyak? Bisa membeli apa? Bisa membeli pulau. Pada saat wafat dan hari kiamat terjadi, semua dibangkitkan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua tidak bermanfaat. Siapa yang bilang tidak bermanfaat? Allah. Allah berfirman menyatakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu di hari kiamat tidak lagi bermanfaat harta, tidak pula anak keturunan. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbi salim. Kecuali siapa saja yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan kalbu yang salim. Maka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci agar seseorang mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang zikir adalah pembahasan yang sangat panjang. Dan kita sudah sangat sering mendengar baik ayat ataupun hadis yang mengajak kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit bagi kita untuk membuka ayat-ayat Al-Qur'an kemudian di situ kita dapatkan ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan berzikir kepada Allah dan orang-orang yang berzikir kepadanya. Demikian pula hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan ini juga seringkali dapat membuat seseorang merenung dan berpikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dalam riwayat yang lain, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ada harfu taukid di situ. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Tercela. Terlaknat dan tercela pula semua yang ada padanya. Subhanallah. Illa zikrallah kecuali berzikir mengingat Allah. wamawala wala dan semua yang akan menghantarkan hamba kepada berzikir mengingat Allah. Wa alim dan seorang alim au muta'allim atau seseorang yang belajar ilmu. Maka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati seorang hamba bahagia. Lebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir mengingat Allah damai. Dan ketahuilah, hanya dengan berzikir mengingat Allah kalbu menjadi tenang. Kalbu menjadi damai. Terbebaskan ia dari ancaman laknat dan celaan Allah kepada dunia dan seisinya. Dengan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak harta tidak membuatnya lupa. Sedikit harta tidak membuatnya menghardik, mencela masa, merasa bahwa dia diuji dengan sesuatu yang sangat berat tidak dia tahu bahwa dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya fadhkuruni adzkurkum berzikirlah kalian kepadaku kata Allah aku yang akan mengingat kalian ini jaminan dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Aku akan sebagaimana prasangka hambaku terhadapku dan aku akan mengingat hambaku manakala ia mengingatku." Allah akan mengingat seorang hamba manakala hamba tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bahagia kalau dia selalu diingat oleh Allah? Ibu-ibu sangat senang kalau suaminya sedang berada dalam sebuah perjalanan yang jauh tapi kemudian sang suami menghubunginya, berkomunikasi dengannya. Kenapa sang istri senang? Dia senang karena suaminya meskipun dari kejauhan mengingatnya atau sebaliknya. Seorang suami yang dihubungi oleh istrinya, dia akan merasa senang karena istrinya mengingatnya. Seorang anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya dan begitu seterusnya. Ini antara sesama makhluk. Bagaimana kalau seorang hamba senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah bahagia seorang hamba yang senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ana ma'ahu, aku akan bersama hambaku idza dzakarani. Apabila ia mengingatku. Apabila kita mengingat Allah, maka Allah akan bersama kita, Pak. Sebaliknya, manakala kita menjauh dari Allah, kita tidak mengingat Allah, Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong kita? Maka agar seseorang mendapatkan kebahagiaan dalam jiwanya, pada hatinya, di kehidupannya, maka hendaklah ia memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت Perumpamaan orang, seorang hamba yang berzikir mengingat Allah dan seorang hamba yang tidak berzikir mengingat Allah seperti halnya seseorang yang hidup dan seorang yang mati. Betapa mendalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perumpamaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Seseorang yang senantiasa berzikir mengingat Allah dia adalah orang yang hidup. Dan seseorang yang tidak berzikir mengingat Allah dia adalah orang yang mati. Karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, taala pernah berkata, seorang hamba lebih butuh kepada zikir mengingat Allah daripada seekor ikan kepada air. Ikan butuh nggak kepada air? Apa jadinya kalau ikan itu dikeluarkan dari air? Dia bisa bertahan hidup? Kalaulah jawabannya ya, maka hitungan detik atau menit paling lama. Keluarkan seekor ikan dari air, ia akan mati. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Seorang hamba lebih butuh kepada zikir, lebih butuh daripada seekor ikan kepada air. Karena dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub. Kalbunya akan damai, jiwanya akan tentram, dia akan menggapai bahagia. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Bertauhid dan beritiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berzikir mengingat. Yang ketiga, memupuk pupuk dan mengokohkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kita adalah orang-orang yang menyatakan bahwa kita cinta kepada Allah Tapi kita tidak dapat membuktikan cinta itu kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surat Ali Imran Ayat 165 Wa minan nas من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله tentang orang-orang musyrikin Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu dan mereka mencintai sekutu-sekutu Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala Adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah kecintaan mereka kepada Allah lebih besar Maka seorang mukmin itu ketika ia berkata saya mencintai Allah Kebenaran ungkapan itu yang tahu hanya Allah dan dirinya sendiri. Kalau orang lain hanya menilai indikator yang tampil pada dirinya saja. Oh iya, orang ini insya Allah dia cinta kepada Allah. Kenapa? Ada indikasi-indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Tapi hakikat ungkapan, saya cinta kepada Allah. Yang tahu hanya Allah dan diri saya sendiri. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan وَالَّذِينَ amanu أَشَدُّ hubban Orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah paling tinggi. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman Ada tiga hal yang apabila ketiganya terdapat pada diri seseorang maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma agar ia menjadikan Allah dan Rasulullah lebih ia cintai daripada cintanya kepada apapun, kepada siapapun. Dan ini yang akan membuat seseorang damai, bahagia. Karena manakala ia telah menjadikan selain Allah, selain Rasulullah lebih ia cintai, dirinya, istrinya, anaknya, jabatannya, hartanya, rumahnya dan seterusnya lebih ia cintai daripada cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itulah kebahagiaan akan menjauh darinya dan kesengsaraan sedikit demi sedikit mendekat kepadanya maka diingatkan kepada kita semua yang belum menikah yang hampir menikah, yang telah menikah, yang telah dianugerahi anak, bahkan sampai dianugerahi cucu. Semua berharap bahagia, tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang dapat dicapai hanya oleh orang-orang yang beriman. Yang salah satu caranya adalah dengan memupuk kecintaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, "Fa atyabu ma fid dunya اللَّهِ wa mahabbatuh." Sebaik-baik semua yang ada di dunia Kata Ibnu Qayyim Kalau semua yang ada di dunia ini dikumpulkan Kemudian dinilai satu persatu Mana yang baik Mana yang lebih baik Mana yang paling baik Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Yang paling baik yang ada di dunia ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah wa mahabbatu dan mencintainya. Dan tidaklah Al-Imam Ibnul Qayyim dapat mengungkapkan hal ini kecuali karena beliau mendapatkan setiap ayat, setiap hadis yang bicara tentang arti kata bahagia bagi seorang hamba tak lain karena seorang hamba dapat menggapai bahagia itu dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat mulia Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Nabi bersabda ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا akan merasakan lezatnya iman tiga orang atau orang dengan tiga sifat Seseorang dengan tiga hal. Man radhiya billahi rabba. Yang telah ridha Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Rabbnya. Makanya enggak nawar. Ini ditetapkan di dalam Islam. Ada pada kitabullah. Dijelaskan dalam sunnah Rasulullah. Seorang mukmin tidak menawar Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Rasulullah sebagai agamanya, eh, sebagai Rasulnya, Islam sebagai agamanya, maka dia tidak menawar. Apa hukumnya ini? Halal, Alhamdulillah. Apa hukumnya ini? Haram. Masa haram? Enggak ada sisi-sisi yang membuatnya menjadi halal. Halal yang jelas dia ambil haram yang jelas dia tinggalkan yang subuhat dia jauhi seorang mukmin hanya menjadi bahagia hatinya ketika dia riba Allah sebagai Robnya, Rasulullah sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya sehingga tidak muncul tawar-menawar وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الله أن يكون أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا Tidak pantas Bagi seorang mukmin laki-laki, bagi seorang mukminah perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah ketetapan hukum, tidak pantas bagi yang mukmin ataupun mukminah memiliki pilihan yang lain. Ini pilihan saya. Kenapa? Karena Allah adalah Robku. Islam adalah agamaku, Nabi Muhammad adalah rasulku, maka aku tidak menawar apa yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah di dalam agama Islam maka ia pun menjadi orang yang bahagia saat itu. Dia bahagia karena ia bisa berada dalam kondisi merasakan manis dan lezatnya iman. Kemudian sebaliknya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Orang-orang yang meninggalkan mahabbatullah maka kemaksiatan akan berdampak kepada hidupnya, kepada dirinya, kepada kalbunya. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi berkata, "Walil ma'asi minal atharatil mudirrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah." Tinggalkanlah maksiat. Maka dengan meninggalkan maksiat, kita akan merasakan bahagia. Beralihlah kepada kecintaan kepada Allah. Karena Imam Ibnu Qayyim mengatakan lil ma'asi minal athar al mudirrah. Setiap maksiat itu memiliki dampak yang sangat membahayakan bagi jiwa, bagi raga di dunia dan di akhirat. Bahkan sebahagian ulama ussalaf menjelaskan bahwa dampak kemaksiatan itu bisa terjadi pada istrinya atau suaminya. Bisa terjadi pada anak keturunannya, bahkan bisa terjadi pada harta bendanya. Dampak negatif maksiat bisa berdampak kepada diri sang pelaku, kepada keluarganya, kepada istrinya, suaminya, anak dan cucunya, dan bisa pula berdampak kepada kemaksiatannya. Karenanya di antara terapi untuk menyembuhkan sebuah penyakit adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi sakit yang menimpa diri seseorang adalah sebab eh, maaf adalah akibat dari kemaksiatan yang dilakukan sebelumnya. Mungkin bukan istri kita yang bermaksiat, dia tertimpa sakit. Ternyata kemaksiatan itu dilakukan oleh suaminya atau sebaliknya. Maka masing-masing memiliki semangat untuk menggapai bahagia dengan mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riba kepada Islam sebagai agamanya. Jauh dari kemaksiatan kepada Allah, jauh dari kedurhakaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena kedurhakaan itu akan menghantarkannya kepada kesengsaraan. Yang selanjutnya Bahagia dapat kita gapai kalau kita senantiasa melihat kepada orang-orang yang lebih tidak mampu daripada kita tidak mampu secara materi. Seringkali kita itu merasa kurang, terus ingin menambah ketika yang kita lihat adalah orang yang lebih di atas kita. Tapi itu akan terbantahkan secara otomatis manakala kita melihat orang yang berada di bawah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah kepada orang-orang yang lebih papa dari kita lebih tidak mampu secara materi daripada kita, lihatlah mereka. Dan jangan kalian melihat orang yang lebih tinggi dari kalian secara materi pula. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmat Allah. Sikap seperti itulah yang akan lebih mampu menjadikan kalian tidak melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tenang, bahagia dengan apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Sahabat mulia bernama Hakim Ibnu Hizam rahimahullah radhiyallahu taala anhu pernah meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat meminta dikasih satu kali. Kedua kalinya ia meminta lagi, dikasih lagi. Yang ketiga kalinya ia meminta lagi, dikasih lagi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan pesan ini berlaku juga bagi kita semua sebagai umatnya. Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis memikat. Kalau tadi, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau memikat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hakim, "Ya Hakim, innal mal khadiratun hulwah." Sesungguhnya harta itu hijau dan manis memikat. Faman akhadahu bitibi nafsin burika lahu Barang siapa yang mengambil harta itu dengan jiwa yang baik, dengan jiwa yang bersih, Bukan dengan ketamakan Tapi dengan sesuatu yang justru akan membuat dirinya bersyukur dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ia akan diberkahi pada karunia itu وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ Dan barang siapa yang mengambil harta ini dengan ketamakan, dengan kecongkakan, dengan kesombongan, maka dia tidak akan diberkahi padanya. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Dan orang yang semacam itu seperti hanya orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Yang mengambil harta itu dengan ketamakan, yang mencari harta dengan ketamakan, bukan bahagia yang dia dapat. Berkahnya hilang karena dia seperti halnya orang yang makan tapi tidak mengenal kenyang makan, makan, makan, makan. Tidak mengenal kenyang, tidak pernah merasa puas. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan berkata, Wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa inna mayyit. Hiduplah sekehendakmu tapi ingat bahwa kamu akan mati. Ini siapa yang menyampaikan? Jibril. Jibril membawa wahyu dari siapa? Allah. Kepada siapa Jibril menyampaikan? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesan ini sampai pun tidak disampaikan kepada Nabi. Nabi bukan tipikal orang yang durhaka kepada Allah. Lebih cocok hal ini disampaikan kepada masing-masing di antara kita. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sekehendak hatimu, ingat kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang kamu kehendaki, tapi kamu pasti akan berpisah darinya. Tidak akan abadi bersamanya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih dan berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu, karena kamu pasti akan menerima balasan sesuai dengan yang kamu lakukan. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Ketahuilah, kemuliaan, kebahagiaan seorang mukmin adalah pada salat malamnya. Dan Kemuliaannya ada pada sikap tidak butuhnya dia kepada manusia karena dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini ikhwah dan akhwat sekalian Yang segera dan harus senantiasa dihadirkan di hati kita Agar bahagia yang kita cari agar dapat kita gapai adalah bukan kebahagiaan yang semu, tetapi kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Ridho terhadap segenap keputusan Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan olehnya kepada kita semua. Itu beberapa hal yang terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga yang sedikit ini utamanya bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bermanfaat bagi ikhwah dan akhwat sekalian. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, Mengajari antum sampaikan bahwasanya kebahagiaan itu uh, obsesi kita berkiblat untuk mengejar akhirat Ustaz. Seperti misalnya kita habiskan waktu kita untuk kolaborasi, untuk menuntut ilmu, untuk intinya mendengarkan ketaatan kepada Allah gitu Ustaz. Tapi eh, tiba-tiba ada aja gitu masalah yang terus menerus kita hadapi gitu kan. Itu kira-kira salah apanya gitu. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kalau kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi problematika, yang pertama kali harus kita ingat adalah bahwa hidup kita di dunia ini adalah ujian. Ya atau tidak? Dan semakin kokoh keimanan seseorang, semakin besar ujiannya. Bukan semakin kokoh iman seseorang, semakin dia itu tidak diuji oleh Allah. Sebaliknya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ashadun nasi balaan al-anbiya. Yang paling berat ujiannya di antara manusia adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang di bawah mereka, di bawahnya lagi. Artinya semakin kecil nilai keimanan yang ada pada mereka, ya semakin ujiannya biasa. Semakin seseorang itu tinggi keimanannya kepada Allah, semakin berkualitas dirinya di hadapan Allah, semakin besar ujiannya. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada seorang hamba itu agar hamba tersebut bila mana ia lulus dalam ujian tadi ia akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala sesungguhnya balasan yang agung itu sesuai dengan besarnya ujian yang dihadapi maka ikhwas sekalian. Pertanyaan yang beliau ajukan ini luar biasa. Kalau sekarang ini kita dalam kondisi seperti sekarang ini, kita rasakan bahwa ujian kita mungkin berat. Kemudian setelah ini Ustadz saya ingin me meruncingkan obsesi saya Saya akan sisihkan dunia Obsesi saya adalah akhirat Tapi Ustadz Salah satu konsekuensi yang saya prediksi ke depan adalah Semakin banyak dan besar ujian yang akan saya hadapi Tidak masalah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala sayang kepada seorang hamba Maka Allah akan mengujinya Justru orang-orang yang tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikhawatirkan dia sedang mengalami istidraj Diulur Sanastadrijuhum min haithu la ya'lamun Kami akan ulur mereka dari sisi di mana mereka tidak menyadari atau tidak mengetahuinya. Maka orang yang ditimpa sakit jangan langsung berkeluh kesah dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan musibah, ujian, cobaan, problematika dalam hidupnya, jangan segera berputus asa dan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara mukmin itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakar. Apabila ia mendapatkan anugerah maka ia bersyukur. Dzalika khairun lah itulah yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan apabila ia ditimpa musibah, ditimpa problem, ditimpa ujian, maka ia bersabar. Zalika khairullah, itulah yang terbaik baginya. Maka bersemangatlah untuk selalu melakukan yang terbaik. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Memohonlah bantuan kepada Allah. Wala ta'jaz dan jangan menjadi pribadi lemah. Semangat menuntut ilmu diuji oleh Allah dan semakin banyak ujiannya bersabar. Pohon itu semakin tinggi, dera angin yang menerpanya semakin kecil atau semakin banyak. Jadilah pribadi mukmin yang justru semakin dekat kepada Allah, semakin besar ujian yang dihadapi, bukan putus asa yang ada, tetapi semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah karena Allah sedang berharap hamba tersebut lulus dalam ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Adakah ini apa namanya ya kata-kata itu bisa tetap di hati Allah supaya kita bisa kuat terus menghadapi ujian-ujian yang kita lakukannya kita diminta kerja seperti ini semangat kita atau istilahnya kata-kata kita kepada Allah itu sangat kuat tapi itu perjalanannya, hanya ya mungkin sampai nanti ataupun paling lamanya besok kita kita sudah seperti semua semula saya Kedua, uh, saya berkali-kali ya mereka katakan saya bersumpah saya mau jadi orang baik saya mau jadi orang baik bahkan saya, saya ucapkan bahkan saya berdoa minta ya, ya Allah katakan saya dengan hati Rasulmu ya Allah supaya saya bisa uh, kuat itu tidak. Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Ketika tema atau materi kajian ini disampaikan, maka yang pertama kali saya tunjukkan adalah diri saya sendiri. Kemudian kepada ikhwas kalian karena kita saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan. Maka barangkali masing-masing dari kita berpikir seperti itu. Sekarang saya punya semangat. Sekarang membara semangat saya untuk menjadikan obsesi saya adalah akhirat. Saya ingin mencapai kebahagiaan tapi kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang hakiki bukan kebahagiaan yang semu dan bersifat sementara. Semua kita menggebu-gebu seperti itu. Tapi kita tidak tahu besok seperti apa. Minggu depan seperti apa. Bulan depan seperti apa. Maka bagaimana caranya agar pecut ini selalu bermanfaat memat me, me, mengingatkan kita setiap saat. Memicu semangat kita setiap saat. Di antaranya adalah sebagaimana yang tadi disebutkan mengingat bahwa dunia ini fana. Apa yang mau diharapkan dari dunia apa? Saya memiliki harta. Sedikit sekali orang yang berkata, "Sudah, saya sudah banyak harta, putus sekarang saya tidak mau harta lagi." Ada nggak yang kira-kira berkata seperti itu? Ustadz saya sudah kaya, harta sudah bertumpuk, insya Allah sampai tujuh keturunan, sampai tujuh turunan, insya Allah tidak habis. Ada nggak yang kemudian berkata saya sejak sekarang nggak nggak cari uang lagi, saya tidak cari harta lagi? Ada? Sulit kita dapatkan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan Ibnu Adam itu kalau dia memiliki wadin satu lembah harta emas. Tamanna laukana lahu wadian. Dia berharap dia punya dua lembah yang sama. Wala yamla'u fahu illa turab dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya. Artinya tidak ada yang bisa menjadikannya puas kecuali tanah. Maksudnya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan mengingat bahwa dunia ini fana, Pak. Sekarang saya masih hidup, besok belum tentu. Jam 12 ini mungkin saya masih bisa sholat duhur, sholat asar tidak ada yang menjamin. Saat ini saya masih sempurna dengan kenikmatan Allah yang berlimpah, nanti malam siapa tahu. Maka ketika kita teringat bahwa dunia ini fana dan semua yang ada padanya juga bersifat sementara, maka semestinya kita mencari yang abadi, kita mencari yang hakiki, kita mencari yang sudah pasti dan tidak akan pernah sirna, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat. Namun bukan berarti saya tidak boleh bahagia bersama keluarga saya, bersama orang-orang yang saya cintai, saya mencari harta, menafkahi anak dan istri saya. Bukan, bukan tidak boleh, boleh. Karenanya tadi diingatkan kita dengan ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas. فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Berharaplah pada semua yang Allah anugerahkan untukmu. Apa yang diharapkan? Ad-daral akhirah kebahagiaan negeri akhirat. Tapi la tansa nasibaka minad dunia. Silahkan, jangan lupakan jatah nasibmu di dunia. Butuh apa? Butuh makan? Cari nafkah untuk bisa makan, memberikan makan kepada anak dan istri, tapi bukan jadi obsesi. Bukan jadi cita-cita, bukan jadi ujung harapan. Ujung harapan saya adalah kebahagiaan yang sejati menggapai riba Allah, mendapatkan cinta Allah, menggapai kebahagiaan yang hakiki. Maka dengan mengingat bahwa dunia ini fana, mengingat bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan meminta pertanggungjawab pertanggungjawaban setiap waktu yang berlalu di hidup kita. Maka kita akan teringat bercengkerama, bersenda gurau dengan keluarga, beraktivitas, berniaga, boleh, tidak masalah. Tapi jangan lalaikan kehidupan akhirat. Karena yang Allah Subhanahu wa taala sedang ujikan kepada kita adalah antara dua pilihan itu. Pilih bahagia di dunia, akhirat terbengkalai atau pilih kebahagiaan hidup akhirat meskipun dunia apa adanya saja. Pilih yang mana, yang pertama atau yang kedua Jawabannya buat PR masing-masing Karena tidak ada syaitan yang akan tinggal diam terhadap kita pada saat kita berniat baik. Pecut lagi oleh diri kita sendiri. Ingat kematian. Ingat bahwa dunia ini fana. Ingat bahwa semua bersifat sementara. Ingat bahwa semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan manusia dari semua arah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan sumpah iblis di hadapan Allah, Allah, engkau akan mendapatkan atau engkau tidak akan mendapatkan mayoritas manusia bersyukur kepadamu. Iblis beserta bala tentaranya selalu menggelincirkan manusia. Maka ada musuh yang tidak kita lihat. Yaitu iblis dan bala tentaranya. Dan ada musuh besar berikutnya. Yaitu siapa? Hawa nafsu kita sendiri. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini selalu mengajak, menarik kepada keburukan. Maka pecut lagi dengan semangat akhirat. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pada saat beliau diperlihatkan neraka, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan sekilas tentang neraka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Masalahnya kita belum lihat neraka. Tapi kita tidak mau melihat neraka dulu baru kita menangis. Atau kita baru akan menangis setelah melihat neraka dulu nanti di akhirat? Jangan. Dijadikannya surga dan neraka itu sebagai sesuatu yang gaib. Yang ter tidak terlihat dengan kasat mata. Karena inilah letak ujian. Disinilah letak ujian kita di dunia ini. Saya beramal untuk sesuatu yang tidak pernah saya lihat. Saya meninggalkan sesuatu untuk untuk terhindar dari neraka yang tidak pernah saya lihat. Karenanya Nabi mengatakan, seandainya kalian lihat apa yang aku lihat, yaitu sekilas tentang neraka. Labahiktum qalilan walabakaitum kathira. Kalian pasti akan lebih banyak menangis dan pasti akan lebih sedikit tertawa. Maka ada semangat menjalankan aktivitas duniawi, ada semangat, tapi bukan menjadi sebagai obsesi. Tidak menjadi cita-cita. Saya bekerja, saya mencari nafkah, saya berniaga, saya menjadi orang sukses materi untuk bisa bikin rumah sendiri, punya mobil mewah, bukan itu. Kalaulah itu yang kita punya tetapi nasib akhirat kita terbengkalai, na'udzubillah, maka kita bukan orang yang bahagia. Dan karenanya pula sangat dianjurkan setidaknya kita membuat lingkungan bagi diri kita sendiri untuk istiqomah. Siapa lingkungan terdekat kita? Keluarga. Maka saya tidak tahu ini apakah setiap yang hadir bapak-bapak di sini bersama dengan istrinya Demikian pula setiap ibu-ibu yang hadir juga bersama dengan suaminya Ajaklah setiap pasangan suami istri untuk bersama-sama meluruskan obsesi bahagia Karena kalau sang suami obsesinya adalah akhirat istrinya tidak Ya tidak akan pernah ketemu Padahal lingkungan terdekat bagi seorang suami adalah istri dan anaknya Lingkungan terdekat bagi seorang wanita adalah suami dan anak-anaknya. Maka gayung bersambutlah yang mestinya diciptakan agar masing-masing dari seluruh anggota keluarga obsesinya adalah akhirat. Dan ini kita bisa mulai dari perkara-perkara yang kecil. Contoh-contoh sederhana Pak, saya ingin berikan sebuah contoh sederhana. Ketika anak kita sakit, ketika anak kita sakit? Apa yang kita sebagai orang tua pikirkan? Kesembuhan kan? Iya apa tidak? tuh kasihan anak saya sakit, badannya panas, demam, dia menangis, dia mengerang kesakitan. Maka yang saya sebagai orang tua pikirkan adalah kesembuhan. Diminumkan apa ke obatnya ke di apa, dikompres dan seterusnya. Betapa banyak orang yang berpikir seperti itu dan berapa banyak orang yang justru menjadikan momentum sakit sang anak ini untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat akan dosa-dosa, beruqyah. Duduk ruqyah sang anak, bacakan Al-Qur'an, bacakan doa. Sehingga pikiran pertama kita bukan obat, Wajar dan manusiawi kita berpikir kesembuhan tidak salah, tidak salah. Tapi momen-momen yang seperti ini yang seringkali hadir di kehidupan kita. Kalau kita menjadikannya sebagai obsesi akhirat, maka ketika sang istri telepon kita, kita masih dalam pekerjaan misalnya, "Pak, anak kita sakit." Yang akan diberikan pertama kali oleh sang suami adalah yang sabar wahai istriku, segera rukyah bukan kepanikan. Kenapa? Karena kita punya Allah. Terus terikat hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang suami akan kecewa bahkan mungkin akan emosi ketika melihat istrinya menggampangkan perkara salat, melalaikan salat atau sebaliknya. Seorang istri melihat suaminya menggampangkan atau melalaikan perkara salat misalnya, maka muncul di tengah-tengah lingkungan yang kecil keluarga ini, keluarga yang obsesinya selalu adalah akhirat, akhirat, akhirat. Sebesar apapun dan sekecil apapun kenikmatan dunia yang Allah anugerahkan kepada kita tidak menghalangi kita untuk berobsesi kebahagiaan sejati di akhirat. Demikian Allah taala alam. Ada beberapa pertanyaan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang mengurus harta kekayaan orang lain dengan imbalan setengah dari hasil perolehan itu jika yang ditolong kurang ikhlas terpaksa? Allah Ta'ala alam Anda tidak terlalu memahami pertanyaan ini Kalau kita menjalin sebuah kerjasama atau apapun dan itu dibangun di atas at-ta'awun 'alal birri wa taqwa maka insya Allah akan baik-baik saja dan mendatangkan keberkahan sebaliknya kalau kita menjalin menjalin sebuah kerjasama apapun bentuknya akan tetapi terselubung padanya hal-hal yang tidak baik maka akan terjabutlah keberkahan. Apalagi kalau jalinan kerjasama itu bukan di dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Oleh karena itu selektiflah kita di dalam melakukan segala bentuk aktivitas yang melibatkan orang lain agar jalinan kerjasama interaksi di antara kita dengan siapapun menjadi sesuatu yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bishawab. Ustaz mohon nasihat kita melihat pasangan kita yang sebenarnya dia orang baik namun karena lingkungan dan pengalamannya buruk akhirnya selalu bersuudzon dengan apa yang ada padanya ya tidak boleh suudzon Seorang istri atau seorang suami tatkala melihat pasangannya memiliki latar belakang yang kurang baik, seharusnya berhusnudzan dan memberikan semangat maksimal. Ayo, saya siap memberikan support, saya siap memberikan motivasi, saya siap memberikan bantuan apapun agar pasangan saya menjadi lebih baik. Kalau kita sebagai seorang suami katakan begitu ya. Kita sebagai seorang suami kedapatan oleh istri melakukan sebuah kemaksiatan atau sang istri mengungkap mengetahui latar belakang buruk kita dulu sangat manusiawi kalau sang istri mendudukkan suaminya duduk mas ayo ada masalah apa ini? Kita perbaiki sama-sama. Yang suami jangan gengsi. Iya, salah saya. Tolong bantu saya untuk bisa memperbaiki diri. Begitu pula sebaliknya, kalau sang suami melihat latar belakang istri yang kurang baik dan seterusnya, maka semangatnya adalah semangat untuk memperbaiki satu sama lain. Bukan su'ubwan, prasangka buruk. Ini harus ada dan suudzon ikhwas kalian. Prasangka buruk kepada pasangan ini adalah salah satu amunisi iblis dan bala tentaranya untuk mencerai-beraikan pasangan suami istri. Prasangka buruk Salah satu amunisi yang digunakan oleh iblis. Untuk apa? Untuk mencerai-beraikan antara pasangan suami dan istri. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa iblis membangun singgasananya di atas air laut, dan iblis membiarkan anak buahnya berpencar kemana tempat untuk menggelincirkan setiap anak cucu Adam. Setiap mereka telah usai dari menggelincirkan seorang hamba, maka ia akan berlapor kepada iblis Apapun bentuk ketergelinciran itu akan dinilai oleh iblis. Oh ya, biasa saja. Dan yang dianggap spesial istimewa itu adalah syaitan anak buahnya iblis yang bisa berhasil menceraikan antara suami dan istri. Oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian Wahai setiap pasangan suami dan istri Buanglah jauh-jauh prasangka buruk Apalagi prasangka yang tidak memiliki dasar sama sekali. Lain cerita, kalau prasangka itu muncul karena ada sebuah foto selfie suaminya dengan wanita lain misalnya. Pantas dong kalau sang istri itu cemburu dan bertanya. Atau sebaliknya, seorang suami mendapatkan foto selfie istrinya bermesraan dengan yang lain. Wajar kalau ini kemudian segera ditindaklanjuti. Tapi kalau tidak ada indikator yang kuat, mendasar, maka untuk apa kita bersuuban? Karena suuban justru akan menyiksa kita dan ingat bahwa suuban antara pasangan suami istri menjadi salah satu amunisi, peluru untuk menembak. Dipecahkanlah hubungan suami istri yang sudah terjalin sebelumnya. Jangan, rubah. Harusnya berhusnudzan, wahai suamiku, apa yang bisa aku bantu? <coughs> Dan suami mestinya bahagia memiliki istri yang siap untuk memberikan support, motivasi, dukungan dan seterusnya agar masing-masing memperbaiki diri satu sama lain. Tidak ada yang sempurna. Menarik ungkapan yang pernah disampaikan oleh beliau Dr. Syafiq Basalamah. Dia bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Gak ada yang sempurna manusia itu. Sehebat, sealim, sesoleh apapun seseorang, dia pasti memiliki kekurangan, kekhilafan, kekeliruan, dan seterusnya. Maka disyariatkanlah pernikahan agar salah satu atau agar masing-masing di antara pasangan suami istri saling mengisi satu sama lain kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Saling mengisi dan saling berprasangka baik Allah taala alam. Ustaz, saya punya seorang sahabat yang saya ketahui belakangan bahwa dia murtad karena menikah dengan seorang non-muslim Bagaimana saya menyikapi persahabatan saya Ya menjadi berkurang haknya Kalau dulu Hak sahabat saya itu karena dia adalah seseorang yang memiliki hubungan baik dengan saya Dan dia adalah seorang muslim sekarang dia adalah seorang non-muslim, maka berkurang haknya. Saya tidak boleh mencintai dia sebagaimana saya mencintai kaum mukminin pada umumnya. Tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim mencintai non-muslim seperti cintanya kepada kaum mukminin yang lain. Dan ini sudah masuk kepada ranah akidah. Kalau ada di antara kita sebagai kaum mukminin menyatakan sama saja semua kita ini bersaudara baik mukmin non eh, non mukmin muslim non muslim sama saja ini sudah bahaya persahabatan saya dengan seorang muslim dengan pertemanan biasa saya dengan seorang non muslim harus ada batasnya kalau sama saja maka ranah akidah ini mulai terkikis harus segera diluruskan Apakah saya tetap berinteraksi dengan dia Ustaz? Silahkan Karena berinteraksi manusiawi Boleh Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan transaksi jual beli gadai dengan seorang Yahudi. Rasulullah menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi. Rasulullah dahulu pernah mengunjungi seorang laki-laki Yahudi dan seterusnya. Maka seorang non-muslim bukan berarti kita tidak mengenalnya sama sekali, kita tidak berinteraksi sama sekali, tidak, kita tetap berinteraksi, tetapi hak dia setelah menjadi non-muslim karena murtadnya berkurang tidak sebagaimana sebelumnya. Allahu a'lam. Ustaz, apakah PNS yang menerima gaji merupakan kebahagiaan yang hak sendiri doi Allah padahal gaji tersebut diambil dari pajak yang ditarik oleh negara? Mohon pencerahan Allah taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Seorang mukmin itu semangatnya adalah mendapatkan yang halal dan sudah jelas Seorang mukmin juga semangatnya adalah menjauhkan diri dari yang haram dan sudah jelas keharamannya Dan seorang mukmin juga memiliki semangat untuk jauh dari syubhat. Jauh dari syubhat. Sebagaimana seorang muslim tidak gampang menghalalkan dan mengharamkan. Maka pastikan dulu bahwa sebuah pekerjaan tertentu adalah haram karena sumber penggajiannya dan lain sebagainya. Sekarang kalau PNS itu diharamkan secara mutlak karena sistem penggajiannya dari dari pajak dan lain sebagainya. Bagaimana kita bekerja pada sebuah perusahaan seorang muslim dia tetapi modal usahanya dari riba? Dan betapa banyak kondisi ini terjadi, ya atau tidak? Oleh karena itu, menghalalkan dan mengharamkan itu bukan ketergesa-gesaan seorang muslim. Dia bertanya kepada seorang alim, "Ustaz, apa hukumnya bekerja di yang jelas?" Dan saya tahu sumber gaji saya itu dari pajak dan pajak itu begini-begini. Karena ini masalahnya akan menjadi kompleks. Apa sih pajak? Bagaimana rincian hukumnya? Kan begitu jadinya. Tidak kemudian kalau kata orang Jawa gebiah uyah pokoknya semuanya asin. Enggak. Diperinci. Kebahagiaan adalah kebahagiaan akhirat. Dan kalau seorang hamba mencari kebahagiaan dunia maka itu adalah kebahagiaan tapi semu. Tidak abadi. Bukan kebahagiaan yang sejati. Bersemangatlah dalam diri kita ajak turut serta orang-orang yang kita cintai, suami kita, istri kita, anak-anak kita dan orang-orang yang berada di tengah-tengah keluarga kita untuk bisa bersama-sama mendukung, mengisi, melengkapi, saling membantu, membahu satu sama lain untuk menciptakan bahagia, tetapi bahagia yang abadi, bahagia yang hakiki dengan menjalankan dinullahil hanif.